Satria ala gotri noko sari ribul Ribul iwa ribul bakul geduk tulen Tulen lana len bakul tolen Semplong nona tinta <laughs> gunting Ini yang berhasil ya Jadi salah satu karyawannya David Beckham Pabrik bal ke cita-citanya ke Alhamdulillah Ke hari pertama yang kerja Ki iya, hari pertama nenyong meniti karir nangaring pabrik bal ngone David Beckham. Wah, <laughs> ternyata pabriknya David Beckham melong juga iki ya. Apa penangan kaya bal? Apa baik? Mebel ya kaya bal, asbak ya kaya bal, TV ya kaya bal, ngantek gendeng, be gendeng kaya bal. Gue bok apa ora jamet dodong pisan sih. Eh, manajernya nyong <laughs> kayak palu lumayan kan kira-kira bosnya nyong main ber kendang mana maring piala dunia apa maring piala kopa apa maring piala apa bukan ya orang urusan ini ya siki sebagai awal aku bekerja apa ya kemenake ya Kayan-kayane kepenaken nyong hari pertama kerja biar tambah semangat nyong arep utut disit ye. Utut nang pinggir jendela karo nyawang ge nyong kan dhuwur banget nang lantai bolong pundung jan nemen tiung banget ge. Asal ana gempa utawa tsunami utawa ana lindu sending bae langsung nyong berubah dari Superman. <laughs> Tapi Superman is dead. Alias <laughs> Superman yang mati. <laughs> Oke, aku harap rokok bae rokok nang pinggir jendela. Tak lakoni nayong sebagai awal aku bekerja di sini biar tambah semangat. kan bukan kan bukan Anak wadonmu sing jenengane Rose. mati Kita bersyukur Cepetan parani, Kang Bongkang. Hah? indah wa inna lero cingun Anak kenyong mati. Aduh lah. Sampai pagi tinggal kerja setina, karena langsung mati lah bae ora pantes iki kudu marani anake nyong, lu kudu marani anake nyong ya. Wala kepriwe sih bojone nyong kon ngrumat kok malah ya. Karpet dhewe kaya gue. Ya Allah, kepriwe ge nyong nang tingkat dur banget, nang tingkat 80, apanya bisa mudun cepetan ge lah, Apa nyong tak melompat bae ya kan kene ya Kang jendela ya. Bismillahirrahmanirrahim lah, semoga nyong selamat laras gutung isor gagan nyong penemune anake nyong ge. Wala bismillahirrahmanirrahim yang tak belum melompat kang lantai bolong-bolong. Allahu Akbar. Hahaha <laughs> temenan ke kang panik banget ke ya ya panik ya wedi ya marah ya salah kepengen ketemu anak ke dikabari ketabrak sepur sih mati jare e mau kemana lah ini ya mudun pe mudun ikan cane yang ke mudun pe mudun mudune modalnya anjlok kang lantai bolong puluh dan kayak mau temenan gue anjlok gluk wah wah kayak motor burek kayak lah Nggak kali ngane kang, mereka ngerti apa lah? Mendekati lantai sepidak, kancane nyok kemutan. kemutan bawa kancane nyong gue mau janjane asline nurut anak wadon. Weh, menteni pisan mbok. Weh, tapi ya wong usia kado mudun sih ya. Ya terus mudun wae mudun. Ah, gue kan. gak ya, kalingane mendekati lantai patang puluh kancane nyong kemutan maning sadar baru sadar ke kancane nyong bahwa janjane ke kancane nyong kan urung tau bojo wah <laughs> parah maning bok mau nang lantai widak kemutan bawa dewek ke janjana